Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu ala Muhammad sayyidina al Arab wal ajam amma ba'du. Sabahal khair, ayyuhal musyahidun al kiram, kaifa halukum? Nad'u lakum la'alla fi sihah wal afiyah. Naltaki aidan ma'i Julia fi barabij hikmatus sabah At-Ta'lim Anil Lughah Al-Arabiyah. Baik pemirsa di rumah, selamat pagi kami ucapkan. Apa kabar Anda semua? Senantiasa kami doakan semoga Anda dalam keadaan sehat dan afiat. Kembali bersama saya Julia dalam acara Hikmah Pagi, pembelajaran bahasa Arab. Toyib, fi hadhil muqabbalah, sanata'alam anil lughah al-arabiyah, hiya lati nasta'milaha fi muhaddathatil yaumiyah. Seperti biasa pemirsa, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang bahasa Arab yang mana percakapan itu sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Qad hadarahuna ma'ana al-mudarris wal mudarrisah sayusa'iduna fit ta'lim al lughah al-arabiyyah. Telah hadir bersama kita para narasumber dan mudaris atau pengajar yang akan menolong kita dalam proses pembelajaran tentang bahasa Arab. Wahia Al Ustadzah Dukturah Amani Lubis Ema. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzah. Kaifa halukum Ustadzah? Sama-sama merah kita bajunya Ustadzah nih. <laughs> Cerah ya, insya Allah. Dan telah hadir bersama kita Al Mudaris atau pengajar yaitu Bapak Dr. Randes Samsul Arifin MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ukhbirukum an maudun al-yawm Al-Lughah Al-Arabiyah lil Mubtadi'in. Pemirsa, saya beritahukan kepada Anda bahwa tema kita pada pagi ini adalah bahasa Arab untuk para pemula. Taib, faman minkum yuridu ayuji basu'al minal mudaris fi asrina daqa'i qabla intihai hadhil baramij tafaddal tisali ila nimrah khamsah wa sab'ah wa arba'ah wa thalatha wa arba'ah wa sab'ah wa sittah wa minkumul fi kharijil qarya tafaddal itisali ila nimrah sifar wa ithnani wa wahid wa khamsah wa sab'ah wa arba'ah wa thalatha wa arba'ah wa sab'ah wa thamaniyah Pemirsa bagi Anda yang ingin mengikuti dialog interaktif untuk menjawab pertanyaan dari mudaris kita pada 20 menit sebelum acara ini berakhir, silakan untuk mencatat nomor telepon yang dapat Anda hubungi yaitu 574 3476 atau bagi Anda yang ada di luar kota di 021 574 3478. Baik pemirsa, langsung saja kita masuki materi pembelajaran bahasa Arab kita pada pagi ini kepada Ustazah Profesor Dr. Amani Lubis MA. Tafadhali ya Ustazah. Syukran, syukran Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum في برنامج تعليم اللغة العربية بالتلفزيون وفي هذه الحلقة سندرس معا عن العربية للمبتدئين وخاصة عن موضوع التعارف Pemirsa, senang bertemu dengan Anda di pagi hari ini. Sebagaimana minggu lalu, hari Sabtu lalu, kita telah memulai pelajaran bahasa Arab untuk pemula dan eh, tema-tema uh, setiap minggunya akan berganti. Oleh karena itu tetap bersama kami di acara pelajaran bahasa Arab untuk pemula. Kali ini kita akan mempelajari atau mendengarkan bersama bagaimana cara berkenalan atau at-ta'aruf. Namun sebelumnya mari kita mengulang beberapa ungkapan yang telah kita uh, pelajari bersama minggu lalu. Ada di caption uh, berikut ini beberapa ungkapannya. Mari kita baca bersama pemirsa. Ayu kita bin mak, ya mamduh. Ya, saya ingatkan uh, pemirsa bahwa minggu lalu ada dialog antara Nabil dan Mamduh Nabil memberi buku dan uh, sedang dibaca oleh Mamduh maka dialog tersebut eh, mengenai buku yang dibaca oleh Mamduh. Kalimat yang pertama, ayu kita bin ma'ak ya Mamduh. Artinya, buku apa yang ada padamu Mamduh? Ya. Yang kedua, معي كتاب اللغة العربية yang ada pada saya adalah buku bahasa Arab. Dani arahu ya akhi. Coba saya lihat, wahai saudaraku. Dani arahu ya akhi. Nah, yang terakhir pemirsa, kalimat yang keempat. Ah, maksudnya oh ya Hadal kitab Alladhi kuntu abhatu 'an. Oh ya Buku ini adalah yang saya cari-cari Hadal kitab Alladhi kuntu abhatu 'an. Ya Selanjutnya pemirsa dari dialog uh, minggu lalu masih kita lihat uh, beberapa ungkapan yang juga dapat pemirsa lihat di monitor. Yang pertama adalah hal hadzal kitab muhimun lak? Apakah buku ini penting bagi Anda? Hal hadzal kitab muhimun lak? Ini dijawab eh, kalimat berikutnya adalah jawabannya sahih. Hadzal kitab muhimun li. Ya, betul. Buku ini uh, penting bagi saya. Muhimun li, penting bagi saya. Selanjutnya yang ketiga, ana mudarrisul lughatil arabiyyah. Saya guru bahasa Arab. Ana mudarrisul lughatil arabiyyah. Ya, selanjutnya kalimat terakhir Al-Madrasatul Ibtidaiyah Al-Islamiyah Artinya tentu pemirsa tahu ya, madrasah ibtidaiyah Islam atau uh, ya bercirikan Islam. Al-Madrasatul Ibtidaiyah Al-Islamiyah. Demikian pemirsa tadi dalam caption yang tadi kita juga dibantu oleh baris-baris sehingga uh, bacanya juga bisa menjadi lebih tepat dan juga Eh, dituntun untuk memahami maknanya dengan benar. Selanjutnya caption yang berikutnya mengenai dialog yang lalu juga. Anta mudarrisun misaliyun. Yang artinya Anda adalah guru teladan. Anta mudarrisun misaliyun. Ya, selanjutnya kalimat di bawahnya anta muhtammun biwajibatik ar-raisiyah yang artinya anta, anta itu anda, lalu muhtamun tadi sudah diulang-ulang ya, artinya e, memperhatikan atau mementingkan biwajibatik ar-raisiyah, tugas-tugas pokok anda. Anta muhtamun biwajibatika ar-raisiyah. Nah, yang ketiga pemirsa, anta muhtam bidurusik agak mirip dengan yang sebelumnya kalau kita perhatikan. Anta muhtammun artinya Anda memperhatikan bidurusik e, memperhatikan pelajaran-pelajarannya, pelajaranmu. Ya. Nah, yang terakhir as-surah jazabatun lil atfal. As-surah jazabatun lil atfal. Artinya gambar sangat menarik perhatian anak-anak. Nah, itu pemirsa tiga caption atau uh, beberapa ungkapan yang kita ulang dari minggu lalu. Kali ini kita akan diperkenalkan dengan uh, dialog baru, tema baru tentang perkenalan. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada Anda juga beberapa ungkapan yang kiranya penting untuk diperhatikan agar memahami nanti dialog yang disajikan. Silakan pemirsa, caption yang pertama di sini ada kata sakana yaskuno. Sakana artinya bertempat tinggal atau menempati suatu tempat atau rumah. Nah, ini adalah sakana yaskuno sakin. Artinya menempati ya bertempat tinggal. Yang berikutnya adalah darasa yadrusu darisun. Nah, ini e, kalau kita perhatikan kata ak akar katanya sama, yakni darasa itu e, kata bentuk ke eh, masa lampau, kemudian yadrusu masa kini dan uh, kata kerja masa kini maksudnya dan yang kata yang ketiganya dari sun artinya uh, seseorang sedang belajar atau uh, pelajar uh, mem sedang mempelajari. Nah, di bawahnya mirip-mirip juga pemirsa. Mari kita perhatikan bahwa di baris ketiga itu bukan darasa tapi darasa. Darasa dengan ada tasdid pada ra yang artinya mengajar. Darasa mengajar untuk ke masa lampau. Lalu untuk masa kini atau untuk masa yang akan datang, ungkapannya menjadi yudarrisu. Yudarrisu artinya mengajar. Lalu kata yang berikutnya adalah mudaris. Nah, ini kita mungkin sering dengar dan tadi pembawa acara kita juga Julia mengatakan saya juga mudaris, Ustaz Samsul juga mudaris, artinya uh, guru, pengajar. Ya. Selanjutnya ada kata allama. Allama artinya juga e, mengajarkan. Allama mengajarkan. Lalu yu'allimu itu bentuk ke eh, masa kininya dengan awalan ya. Allama yu'allimu kemudian mu'allim Mu'alim ini juga rasanya sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Mu'alim artinya guru juga atau pengajar atau uh, yang uh, memberikan ilmu-ilmu. Mu'alim, Ya, yang terakhir dari halaman ini adalah ajada yujidu ijadah. Ini mungkin baru bagi pemirsa Ajada artinya menguasai dari kata jayid. Kalau kita sering uh, dengar jayid jedan begitu ada jayid jadi artinya uh, bisa melakukan sesuatu dengan baik. Nah, ajada artinya juga menguasai sesuatu bisa melakukan dengan yang baik. Nah, yujidu itu bentuk uh, atau bentuk masa kini, lalu ijadah adalah masdar. Nah, pemirsa, beberapa ungkapan tadi kita akan lihat pada dialog nanti. Nah, saya masih ada beberapa kata lagi yang sangat terkait dan uh, kita akan dituntun juga untuk mengingat kata-kata tersebut agar uh, apa cepat menangkap nanti dalam dialog. Mari kita lihat captionnya. Muallim, muallimah, muallim, muallimah. Ya mungkin uh, caption satu lagi ya Kemudian mudaris, mudarisah. Nah, yang tadi saya katakan itu adalah uh, apabila kata tersebut untuk laki-laki atau untuk perempuan, maskulin dan feminin. Muallim untuk laki-laki, muallimah untuk perempuan, dan kemudian mudaris untuk laki-laki dan mudarisah untuk perempuan. Ya, uh, captionnya selanjutnya ada kata juga mihnah. Mihnah artinya profesi atau pekerjaannya yang sehari-hari. Mihnah. Ya, itu kata yang pertama pemirsa mihnah. Pekerjaan artinya. Yang selanjutnya adalah rabbatul manzil. Rabbatul manzil atau rabbatul bait, sebelahnya juga ada rabbatul bait adalah ibu rumah tangga. Rabbah kalau Rabb itu ya untuk Tuhan ya Rabb itu Tuhan tetapi kalau untuk konteks rumah tangga dan ditambah dengan ta'ut ta'nis artinya untuk perempuan menjadi ibu rumah tangga Rabbatul manzil Rabbatul bait kemudian selanjutnya usrah usrah sama artinya dengan ailah yang kata sesudahnya itu jadi ini adalah merupakan uh, ya sinonim bisa usrah, bisa ailah. Artinya keluarga. Kemudian berikutnya adalah dua kata ungkapan akbarul jamiat. Akbarul jamiat artinya uh, universitas yang paling besar. Akbarul jamiat. Universitas yang paling besar. Ya, Selanjutnya yang terakhir, Al-Jami'ah Ma'rufah. Al-Jami'ah Ma'rufah. Universitas itu terkenal. Ya, pemirsa itu nanti beberapa kata yang eh, akan kita lihat, kita sajikan nanti dalam dialog antara Fadli dan Abdul Hafiz. Nah, eh, tadi saya sudah mengungkapkan beberapa kata, ungkapan. Eh, mari kita berlatih untuk menjawab beberapa uh, pertanyaan yang mudah sehingga bisa dijawab oleh pemirsa. Tadi pembawa acara kita menyatakan apa ada nomor telepon ya. Iya. Nomor telepon itu adalah untuk kalau untuk interaktif, interaktif. menjawab beberapa pertanyaan yang Betul, kita sajikan. Oke, nah uh, di antaranya uh, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dan e, bisa dijawab atau kita menjawab dari rumah juga bisa. Nanti ada sesi lagi juga bisa dibuka untuk interaktif ketika pendalaman materi bersama Ustaz Samsul Arifin. Nah, pertama saya akan bertanya, Manilladhi yusallimu alal akhar Enam. Oh ya, ini nanti yang uh, untuk fragmen Baik, jadi per, perhatikan pemirsa eh, pertanyaan-pertanyaan uh, ini nanti saya akan sajikan sesudah prahmen. Tadi yang saya sudah mulai baca adalah manil yusallimu 'alal akhar fil hiwaris sabiq.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 الحمد لله نعم أنا حافظ القرآن سبحان الله Tafadhal تفضل julus ya akhi شكرا Syukran, syukran. أهلا وسهلا أهلا بك ما اسمك يا أخي؟ اسمي عبد الحافظ وأنت ما اسمك الكريم؟ أنا اسمي فضلي أنا من جاكرتا وأنت يا عبد الحافظ؟ والدي ووالدتي كلاهما من بادان لكن الآن نحن نسكن في بنكلو آه أما أنا نعم. فأمي من جاكرتا نعم. وأبي من سورابايا ونحن الآن نسكن نعم. في جاكرتا أوه كذلك آه، أين تدرس يا فضلي؟ أدرس في كلية التربية بجامعة يعلم فيها أبي أوه كذلك ما اسم الجامعة؟ جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا آه هذه الجامعة معروفة في نعم. إندونيسيا نعم هي معروفة نعم لأنها من أكبر الجامعات الإسلامية ببلادنا آه ثم ماذا يعلم أبوك في هذه الجامعة؟ آه أبي معلم اللغة العربية وما مهنة أمك يا فضلي؟ أمي ربة المنزل ربة المنزل وأما نعم. أنت يا أبي حفيد حفيد نعم أين تدرس؟ أدرس في كلية الطب ها كلية جامعة- الطب نعم جامعة إندونيسيا آه هذه الجامعة معروفة أيضا طبعا لأنها من أكبر الجامعة في بلادنا نعم وأبي أيضا هو مدرس في إحدى الجامعات الإسلامية ها في إحدى الجامعة الإسلامية نعم نعم وأمك ما مهنتها يا أخي؟ أمي هي مدرسة مدرسة كذلك مدرسة في أيوة. المدرسة الابتدائية آه. الإسلامية وطبعا يعني أبوك يستولي على اللغة العربية آه نعم طبعا هو يجيد اللغة العربية آه يجيد, يجيد اللغة العربية ما شاء نعم. الله وذلك لأجل نعم. فهم القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ما شاء الله إذا نحن نحن كذلك نعم. من أسرة المدرسين إذا نعم وعائلة نعم هذا نحن من عائلة المدرسين نعم نحن كذلك نعم. أيوه. <laughs> Ya pemirsa tadi itu dialog antara Fadli dan uh, Abdul Hafiz. Mereka berbincang-bincang mengenai latar belakang keluarga serta uh, pendidikan mereka. Ya, dua mahasiswa rupanya tadi ya, satu di Fakultas Tarbiyah, satu lagi di Fakultas Kedokteran. Nah, mari pemirsa kita uh, beberapa pertanyaan tadi saya sudah apa janjikan pemirsa untuk kita berlatih sama-sama mengingat kembali apa yang tadi dikatakan oleh Fadli dan Abdul Hafiz. Tadi saya tanya pertama, man alladhi يسلم على الآخر fil الحوار sabiq. Siapa yang memberi salam pertama kali kepada yang lainnya. Ya, Ingat tadi pemirsa, man alladhi yusallimu al akhar fil hiwar sabiq. Siapa yang memberi salam kepada yang lainnya di dialog yang lalu. Ya, mungkin masih ingat ya bahwa uh, Abdul Hafiz, uh, Fadli kalau tidak salah tadi ya, Fadli yang memberi salam lalu dijawab oleh Abdul Hafiz. Dan uh, berikutnya, Hal Abdul Hafiz, talib min Jakarta? Hal Abdul Hafiz, talibun min Jakarta? Ya, pemirsa bisa menjawab na'am huwa talibun min Jakarta atau kalau tidak berarti la. La huwa laisa min Jakarta. Nah, berikutnya hal walidatu fadli min Bengkulu ada juga uh, dialog dalam dialog seperti tadi uh, ibunya ada yang dari Bengkulu atau ada yang dari Padang, tadi juga disebut ada yang dari Surabaya. Kita mengingat kembali apa yang terjadi tadi. Hal walidatu fadli min Bengkulu? Ya. Saya kira pemirsa bisa menjawab masih pertanyaan dengan hal, maka bisa dijawab naam atau la. Dan selanjutnya kita menggunakan kata tanya aina. Aina yadrusu fadli? Aina yadrusu fadli? Ya. Ditanya itu pertanyaannya di mana belajar fadli? Fadli menuntut ilmu di mana? Aina yadrusu fadli? Maka dijawab fadli yadrusu fi Jami'at Syarif Hidayatullah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah huwa yadrusu fi Kulit at-tarbiyah. Nah, kalau kita tanya selanjutnya mengenai oh, bapaknya Abdul Hafiz. Tadi ada juga dalam dialog bapaknya Abdul Hafiz itu apakah beliau guru atau apa tadi? Nah, pertanyaannya begini pemirsa. هل أبو عبد الحافظ مدرس اللغة العربية؟ Apakah Bapak Abdul Hafiz dosen bahasa Arab? Ya, kita lihat tadi bahwa bapaknya Fadli ya, kalau tidak salah. Ya, bapaknya Fadli adalah yang dosen bahasa Arab. Laisa Abu Abdul ليس Abu Abdul Hafiz, lakin Abu Fadli. Nah, pemirsa jadi jawaban yang tadi adalah bisa kita jawab dengan eh, la laisa mudarrisul lughal arabiyyah. Laisa Abu Fadli eh, laisa Abu Abdul Hafiz walakin Abu eh, Fadli. Nah, selanjutnya kembali dengan hal Hal Ummu Fadli min Surabaya? Hal Ummu Fadli min Surabaya? Surabaya kita kenal ya nama tempat atau nama kota di Jawa Timur, ibu kota Jawa Timur. Maka ditanya tadi apakah ibu ibunya Fadli dari Surabaya atau dari Jakarta tadi ya? Ya, Tentu pemirsa ingat jawabannya. Selanjutnya, manilladhi yurid ayyakuna tabiban fil mustaqbal? Manilladhi yurid ayyakuna tabiban fil mustaqbal? Pertanyaannya begini, siapa yang ingin menjadi dokter di masa depannya? Manilladhi yuridu ayyakuna tabiban fil mustaqbal beberapa kata kita sudah kenal ada yurid ada tabib itu kita bisa ingat-ingat pemirsa bahwa itu adalah uh, ungkapan yang biasa juga kita dengar ya manilladhi yuridu ayakuna tabiban fil mustaqbal hmm, ya tentu uh, tadi yang ingin menjadi dokter adalah Fadli ya. Fadli, betul. Dan uh, selanjutnya hal Abu Fadli mudarrisun fi maddatil ahkam al-islamiyah? Hal Abu Fadli mudarrisun fil ahkam al-islamiyah? Apakah ayahnya Fadli dosen hukum Islam? Ya, kita sambil mengenal kata-katanya pemirsa. Jadi ada uh, mudarris, ada ahkamul is, al-ahkamul islamiyah. Kata-kata ini uh, dalam kehidupan sehari-hari juga sering kita dengar, apalagi dalam konteks kampus, kuliah dan mata kuliah demikian. Nah, ini pertanyaannya begitu. Hal Abu Fadli mudarrisun fil ahkamil islamiyah? kalau dari dialog tadi kita tidak dengar ada ayah salah satu mereka yang menjadi dosen hukum Islam tapi adalah dosen bahasa Arab dan uh, uh, atau betul pemirsa uh, bapaknya Abdul Hafiz adalah dosen hukum Islam ya jadi hal Abu Fadli mudarrisun fil ahkamil Islamiyah bukan Abu Fadli tapi Abu Abdul Hafiz Baik. Ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Limaza qalat taliban innahuma min ailat al-mudarrisin? Limaza artinya mengapa? Mengapa? Ya, kata tanya yang artinya mengapa? Qalat taliban, mengapa dua mahasiswa tersebut mengatakan bahwa mereka dari keluarga para dosen. Iya, tadi kita dengar bahwa ayahnya dosen uh, hukum Islam, yang satu lagi ayahnya dosen bahasa Arab, maka mereka dari keluarga dosen-dosen. Limadza zakalat Taliban innahuma min ailat al-mudarrisin. Ya, itu tadi beberapa pertanyaan untuk kita mengingat-ingat dialog tadi. Nah, selanjutnya pemirsa saya akan dibantu oleh Bapak Syamsul Arifin untuk pendalaman materi selanjutnya. Tidak lepas dari dialog yang sudah dibawakan oleh Fadli dan Abdul Hafiz tadi. Silakan Pak Syamsul. Hmm. Syukran ya Ustaz Amani. أيها المشاهدون الكرام نستمر إلى بحث التراكب الأساسية Pemirsa kita lanjutkan kepada pembahasan struktur dasar dari apa yang kita dengarkan tadi dalam dialog antara Abdul Hafid dengan Fadli. E, sebenarnya struktur pada pagi ini masih merupakan pendalaman dari struktur e, minggu yang lalu yaitu tentang mubtada dan khobar. Pagi ini kita akan merinci macam-macam khobar. Silakan perhatikan pada e, lembar peraga berikut ini. <clears throat> Ada mubtada, khabar mufrad. e, perlu diketahui dahulu bahwa khobar itu ada tiga macam. Pertama khobar mufrad, khobar jumlah. Jumlah ada dua macam, jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah. Kemudian khobar sibu jumlah yang ada pada layar ini adalah khobar mufrad. Ismi Fadli. Namaku adalah Fadli. Ismuka Abdul Hafid. Namamu Abdul Hafid. Abi Mudarris. Abuka Tabib. Pemirsa, pada khobar mufrad yang dimaksud dengan khobar mufrad adalah khobar tunggal bukan terdiri dari kalimat atau semi kalimat. Jadi nama saya Fadli. Nama Anda Abdul Hafid. Ayahku seorang guru atau seorang dosen. Ayahmu seorang dokter. Nah, ini pembahasan kita pada minggu yang lalu. Kemudian pagi ini kita lanjutkan pada khabar jumlah. Nah, Unduru ayyuhal musyahidun al-kiram. Mubtada Fadli yadrusu fil jami'ah. Dalam dialog tadi antara Abdul Hafid dan Fadli, kita ketahui bahwa keduanya adalah seorang mahasiswa. Fadli sedang kuliah di Fakultas Tarbiyah, sedangkan Abdul Hafid menuntut ilmu kedokteran di Fakultas uh, di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Fadli yadrus fil jami'ah wa Abu Fadli yu'allim al-lughah al-arabiyyah. Tadi juga kita sudah ketahui Fadli mengatakan bahwa Abi Mudarrisul Arabiyyah fi Jami'ah Syarif edatullah Hmm. Kemudian Abu Abdul Hafid yujidul lughat al-arabiyyah. Ayah Abdul Hafid yujidul lughat al-arabiyyah. Tadi dalam dialog uh, Ayah Abdul Hafid bukan dosen bahasa Arab tetapi dosen hukum Islam. Kemudian Fatih, oh kalau gitu menguasai bahasa Arab juga. Dijawab, oh tentu. Tapi menguasainya untuk eh, mendalami uh, Al-Quran dan hadis At-Talibah taskunu fi Jakarta. Ya, seorang mahasiswi taskunu fi Jakarta. Kita tadi ada sakana yaskunu nah, tinggal di Jakarta. Nah, ini khobar jumlah fi'aliyah karena khobar ini terdiri dari kalimat dan kalimat sebut kalimat fi'il. Ada yadrusu, perhatikan yang bercetak merah itu, yadrusu, yu'allimu, yujidu, taskunu, semuanya fi'il. Nah, maka disebut khobar jumlah fi'aliyah. Kemudian selanjutnya mubtada khabar jumlah ismiyah fadli abuhu mudarrisul lughatil arabiyah fadli mudarris abuhu mudarrisul arabiyah ayahnya seorang guru bahasa Arab ah, abuhu itu mubtada mudarrisul arabiyah khabarnya maka khabar ini terdiri dari mubtada dan khabar jadi jumlah ismiyah Abdul Hafid Abdul Hafid ummuhu Mudarisa. Abdul Hafid ibunya seorang guru. Ummuhu mubtada, Mudarisa khabar. Jadi ummuhu Mudarisa itu merupakan jumlah ismiyah. Muhammad baituhu fi Bengkulu. Muhammad rumahnya di Bengkulu. Baituhu mubtada, kemudian fi Bengkulu khabar. Kemudian at-talib jami'atuhu masyhurah. Nah, ini masyhurah, kita tadi ada kata ma'rufah, itu nafsul makna. Jadi sama masyhurah, ma'rufah, terkenal. Mahasiswa ini atau mahasiswa itu universitasnya terkenal. Nah. kita lihat caption berikutnya. Walidi wa walidati min Padang. Ya ibu dan ayahku atau ayah dan ibuku dari Padang. Itu sibul jumlah min Padang. Min Padang bukan kalimat tapi semi kalimat. Belum menjadi kalimat. Hadhil jami'ah min akbaril jami'at. Universitas ini termasuk universitas yang terbesar. Min akbaril jami'at. Jadi termasuk yang terbesar. Al-hadiqatu waro al-baiti. Taman berada di belakang rumah. Uh, Al-hadiqatu waro al-baiti. Kuliatu tarbiyah amama kuliatu tib. Fakultas tarbiyah atau pendidikan di depan fakultas kedokteran. Pemirsa perhatikan min min waroa amama itu min itu harfujar jadi khabar sibu jumlah merupakan terdiri dari jar majrur atau dorf. Jadi min waroa amama merupakan harfu jar dan dorf. Pemirsa mulah mulahadah, perhatikan catatan ini yang tadi saya katakan bahwa anwa'ul khabar, macam-macam khabar ada tiga macam khabar mufrad, khabar jumlah, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, lalu khabar syibu jumlah, khabar semi kalimat. E, saya kira cukup jelas. Hadal bayan wadih lakum wa nahtu ila tadribat. Al-awwal عين المبتدا والخبر في الجمل الآتية مع ذكر نوع الخبر Pemirsa, seperti yang dijanjikan oleh presenter tadi bahwa untuk sesi ini akan kita buka um, interaktif. Jadi Anda dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan yang kami sajikan. Ajibu anil asilatil atiyah um, Birrakam bilitisal rakam kan Kelas madkur Sudah, sudah disebutkan tadi nomornya Ayin al-mubtada wal khabar fil jumalil atiyah ma dzikri al khabar. Tentukan mana mubtada, mana khabar dan sebutkan macam khabarnya. Hmm. Ayin al-mubtada wal khabar fil jumalil atiyah ma dzikri nau'il khabar. Jadi menentukan mana mubtada, mana khabar, lalu khabarnya masuk khabar yang mana? Tadi kita sebutkan ada khabar mufrad, khobar jumlah, jumlah ada dua macam, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, lalu khobar syibu jumlah. Baik, awalan walidi wa walidati kilahuma min padang. Walidi wa walidati kilahuma min padang. Ah, tafadalu bil ittisal lil ijabah an hadha soal Walidi wa walidati kilahuma min padang. Ayah dan ibuku keduanya dari Padang. Ayin al-mubtada wal khabar wa ma'a dzikri nau'il khabar. Bagus, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man al-mutakallim? Ah, Tolong Pak, volume TV-nya di, dikecilkan ini suaranya sebenarnya. karingan. Eh, Walid. Taib ayin al-mubtada wal khabar ma dzikri nail khabaruna. Walidi wa walidati kilahuma min Padang. Nah, walidi wa walidati kilahuma min Bandung. Min Padang. Min Padang. Naam. Ayin al-mubtada wal khabar? Walidi wa walidati Terus um, Nam walidi wa walidati mubtada wa khabar. Iya, um, mubtada. Mubtada gandum khabar. Uh. Ya, Iya, tolong suaranya ada informasi suaranya kurang keras cuma nomor apaan suara TV-nya tadi terlalu keras, Pak. Baik, walidi wa walidati kilahuma min padang. Walidi wa walidati mubtada kilahuma min padang khobar wa naul khobar khobar min badum hmm, min badam la ayna min khobar ah, terputus yang belum terjawab dan ini khobar apa Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Man takal lima? Ika. Ika. طيب أهلا وسهلا يا إيكا عجيب أن هذا السؤال نحن ندرس اللغة العربية لفهم القرآن الكريم والأحاديث الشريفة عيني المبتدأ والخبر مع ذكر Nau نوع الخبر نحن ندرس اللغة العربية لفهم القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أين المبتدأ؟ Wa mal khabar? Nahnu nadrusul lughat al-arabiyyah. Nahnu nadrusul lughat al-arabiyyah mubtada? Eh, eh, suaranya tolong suaranya keras. Irfan Saud. Eh, Nahnu mubtada. Tama? Khabar? Nadrusul lughat al-arabiyyah ila akhir. Naam. Khabar. Ah, ندرس اللغة العربية إلى الأخير خبر ونوع الخبر آه، خبر فعلية خبر أي أيوة، خبر فعلية خبر جملة فعلية طيب جيد نحن مبتدا وندرس اللغة العربية إلى الأخير خبر ونوع الخبر هنا خبر جملة فعلية طيب شكرا آه، berikutnya ويلي نعم السلام عليكم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب من المتكلم Ana Habib. حبيب طيب أهلا وسهلا يا حبيب Alhamdulillah bikhair. بخير طيب عين المبتدا والخبر و نعم خبرنا أنا أدرس في جامعة يعلم فيها أبي أنا أدرس في جامعة يعلم فيها أبي نعم أنا مبتدأ أنا مبتدأ طيب صحيح نعم أدرس في جامعة يعلم فيها أبي خبر خبر نعم ونوع الخبر الخبر هو جملة فعلية. خبر جملة فعلية جيد أنت جيد طيب نعم. شكرا ممكن ممكن أنا أسلم أستاذ أيمن أمين لا الكلام غير واضح أماني نعم آه نعم يلي berikutnya Halo halo ahlan wasalan Alan asalan. Alan dek. Mas minta tahu deh. Fajar. Coba tolong suara TV-nya Pak di volumenya dikecilkan. Ya ya, nah nah nah. la tadrus fi kulliyati tib bihadhil jami'ah. Naam. Naam. Ayin al mubdada al-khabar ma dhikri naw'il khabar. la Nabila ada mubtada Nabila mubtada. Taib. Tadrusu fi kulliyati tab Tib. biha bihadhihi al-jami'ah khabar Naam. Wa naw'ul khabar khabar khabar khabar jumlah jumlah ay jumlah jumlah fi'liyah jumlah fi'liyah jayyid anta jayyid nah syukran nah Hmm. nah طيب شكرا وخامسا أيها المشاهدون الكرام تفضلوا بالإجابة عن هذا السؤال Jami'atu nah. Indonesia min akbaril jami'at fi biladina. Jami'ah Indonesia mumtada min akbar jami'at fi biladina khabar. Hmm. Taib, Jami'atu Indonesia mubtada min akbaril jami'at fi biladina khabar. Ayu nah. min khabar? Ada min akbar jami'at khabar jumlah. Khabar jumlah? Jumlah. Jumlah ismiyah. Ada khabar nah. jumlah? Nah. لا. آه. لا لا لا خبر مفرد آه؟ خبر مفرد خبر مفرد لا نعم. من أكبر الجامعات في من أك- بلادنا اه لا لا خبر جملة شيخ خ- خبر جملة نعم نعم عفوا خبر جملة خبر مفرد أو خبر سب جملة اوه سيبوا جملة أه، سب جملة نعم طيب خبر سب جملة طيب شكرا عفوا Ah, berikutnya wayalihi rakam salis. Taib, ada nau akhar min al-asilah. Rattib al-kalimat al-atiyah litakuna jumlatan mufidah. Rattib al-kalimat al-atiyah litakuna jumlatan mufidatan. Ah, Susun kata-kata berikut ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Oke. Hmm. Awalan abi yujidu Kala al-lughata yauman al-arabiyya fadli. Taib tafadalu Tafadalu bila ijaba an hada soal Abi yujidu. Naam. Assalamualaikum. Ah, terputus. Wayali oh yang lain berikutnya. Abi yujidu Kola, al-lughata yauman al-arabiyyah fadli. Silakan Anda yang uh, mau mencoba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Man al-mutakallim Yayan Sufyan Yayan Taib Min min Bandung من بندung طيب يا من بندung jadi أجب عن هذا السؤال رتب هذه الكلمات لتكون جملة مفيدة يعني نعم hmm? آه، قال فضلي أبي آه، al-lughatul arabiyah yauman. Hmm. Qala qala Fadli Qala Fadli Abi Qala Fadli Abi Yujid Yujid Al-Lughatul Arabiyah yauman Al-Lughatul Arabiyah yauman <laughs> yauman Baik, syukran ya, ya Yan. Syukran. Ya, ya. Lakin uh, نعم. لكن آه، أجمل الجابة misalnya Qala Fadli yauman Nah itu pada suatu hari Fadli mengatakan Abi yujidul lughatal arabiyyah Nah gitu يا نعم شكرا Nah, syukur mas Kanadan. طيب الثاني هذه إندونيسيا أكبر الجامعات في الإسلامية الجامعة من طيب تفضلوا الإجابة عن هذا السؤال Pemirsa silakan Anda menghubungi kami untuk menjawab atau menyusun kata-kata ini menjadi kalimat sempurna. Baik, Assalamualaikum. Eh, tolong volume TV-nya dikecilkan. Assalamualaikum. Ah, terputus. Silakan yang lain. Eh, halo? Eh, eh, baik, pemirsa, kata hadhihi Indonesia akbari al-jami'ati fi al-islamiyah al-jami'ah min. Bagaimana jawabnya? Kita lihat jawabannya. Hadhil jami'atu min akbaril jami'at al-islamiyah fi Indonesia. هذه الجامعة من أكبر الجامعات في الإسلامية في إندونيسيا. طيب السلام عليكم. Waalaikumsalam. Mana mutakallim? Imam Imam min Jakarta min imam min, min Jakarta. Imam min Jakarta. طيب. أجب عن هذا السؤال. أبي في كلية يعلم التربية بجامعة فيها أدرس. Susun kalimat eh, kata-kata ini menjadi kalimat sempurna. Abi. Abi. Yu'allim. Abi yu'allim. At-tarbiyah. At-tarbiyah. Abi yu'allim. Hmm, saut gua rubah deh. Tapi Irfan saut. Suaranya kurang jelas. Okay. Ulangi lagi. Abi. Abi. Yu'alimu tarbiyah. Yu'alimu tarbiyah. Fi kuliatin. Bijamiatin. Bijamiatin. Bijamiatin. Fiha. Ah. <laughs> ini ya belum belum uh, tepat itu ya. Jadi kalimatnya menjadi rusak seperti. <laughs> Terima kasih Mam ya. Jadi kita lihat jawabannya. Adrusu fi kuliati tarbiyah bi jami'atin yu'allimu fiha abi. Uh, saya baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana mutakallim? ismi Wa, teman? Wasroi. Wasroi. Min? Min Jakarta. Min Jakarta. Taib. Ajiban hada soal wasroi. Hadhi min al-jami'atu fi ma'rufatun aidon annaha al-jami'ati biladina akbar. Hadhi. <laughs> Iya. Nah. al jami'atu Hadhihi jami'atu ma'rufatun Naam minal jam'ati uh, min bilad ah, eh, jami'atu ma'rufatun nah uh, min biladina min min bilad min jami'ati min jami'ati Ah. <laughs> Lima tetap hak ya. Eh, Hadhihi jami'atu ma'rufatun. Naam. Eh, fi biladina. Fi biladina. akbar. Akbar. Aidon. Eh, صعب جدا Sob Baik, baik ini jawabannya benar. Ya, kita lihat. Undur hadhil jami'atu ma'rufatun aidon. Hmm. Li'annaha min akbaril jami'ati fi biladina. Pemirsa, ayul musyahidun hadhihi ya al-ijabah sahihah. هذه الجامعة معروفة أيضا لأنها من أكبر الجامعات في بلادنا أيها المشاهدون الكرام وانتهى الوقت و kita ingat kembali bahwa mubtada khabar khabar ada tiga macam khabar jumlah eh, khabar mufrad khabar jumlah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah lalu khabar eh, syibu jumlah wa nufabit fursa ila ustadzah aman itu fadal شكرا شكرا الأستاذ شمس العارفين لقد وضح لنا القواعد وأيضا آه، قمنا بأداء بعض التدريبات عن القواعد وعن الحوار والآن ألخص بعض الأشياء عن عن درس اليوم فنقول مثلا عن المبتدأ والخبر المثال هو والدي من سورابايا والدتي من بنكولو itu tadi mubtada khabar yang uh, simple bahwa ada uh, ungkapan seperti itu tadi dalam latihan kita lihat juga kata kalimat yang agak panjang namun uh, saya ingin uh, meringkas saja dengan yang singkat masalan juga ada kalimat dalam bentuk mubtada wa khabar huwa mudarrisul lughatil arabiyyah huwa mudarrisul lughatil arabiyah dan uh, ada ungkapan lain yang polanya juga setelah kita lihat tadi dijelaskan oleh Ustaz Syamsul Arifin sekarang misalnya abi mihnatuhu at-tadris ayah saya eh, profesinya adalah uh, mengajar ya au huwa mihnatuhu uh, at-tadris Nah, nah ungkapan-ungkapan seperti ini bisa kita lihat, kita baca dari buku-buku bahasa Arab yang banyak beredar di tengah-tengah kita untuk memperdalam kawaid atau grammar atau tata bahasa Arab dan juga untuk memperbanyak kosakata kita, kita bisa melihat media-media lainnya, buku-buku pelajaran bahasa Indonesia, eh, bahasa Arab dan juga eh, majalah atau koran atau kita bisa lihat uh, acara ini setiap minggunya di tiap hari Sabtu. Nah, pemirsa, uh, itulah tadi yang kita sampaikan di acara ini. وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم مع درس جديد ومع حوار جديد أيضا في التلفزيون وأنا سأختم هذا اللقاء بقول الحمد لله رب العالمين ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله وأنتم في صحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baik pemirsa, uh, telah selesai proses pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini yang dipandu oleh mudaris dan mudarisah kita yang Begitu dengan suasana yang mengasihkan tentunya. Wal'an wasolna fi nihayatil baromij dan pemirsa sekarang kita telah sampai pada penghujung acara uh, Sanal Taki fi Usbul Mustaqbal Vio sabat kita akan Berjumpa lagi di, di minggu depan pada hari Sabtu tepatnya pada pukul 5 sampai 6 pagi. Jadi pemirsa tetap saksikan kami di minggu depan dengan pelajaran yang baru dan tema-tema yang baru tentunya di acara Hikmah Pagi Pembelajaran Bahasa Arab. Ilaliko, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.